jual beli adalah halal jika dijual di pasar-pasar kaum muslimin dengan hukum kitab dan sunnah min ghairi an yadkhulahu taghrirun tanpa dimasuki tipu daya au zulmun atau kezaliman au ghadrun atau kecurangan au khilafun lil Quran atau menyelisihi Quran au khilafun lis sunnah au khilafun lil ilmi atau menyelisihi ilmu agama artinya hukum asal dari jual beli adalah halal. Selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah, nggak ada kecurangan di dalamnya, nggak ada tipu daya, nggak ada penyembunyikan sesuatu, nggak ada kecurangan, nggak ada keboliman, ila akhirih. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya dalam Ithaful Qari, "Na'taqid anna al-bay'a wa shiraa halal." Kita meyakini bahwa jual beli adalah halal. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan mengharamkan riba. Dan tentunya bab ini pasal ini adalah raddan ala ba'dil qaum ala ba'd taraiq bantahan atas sebagian kelompok, sebagian aliran yang mengharamkan jual beli. Barakallahu fiikum. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang bid'ah sehingga mereka menyatakan haram jual beli itu. Dari salah satu tarekat-tarekat sufiyah. Tetapi kita ahlu sunnah dan Imam Al-Barbahari menulis judul kitabnya Syarhus Sunnah, pembahasan sunnah, maknanya pembahasan prinsip-prinsip sunnah. Maka prinsip ahlu sunnah meyakini jual beli itu halal. Siapa yang menyatakan haram, maka dia menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Karena ayatnya sangat jelas, hadisnya juga sangat jelas. Ayatnya menyatakan ahallallahu al-bay'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika mereka-mereka yang memakan riba dari kalangan Yahudi berkata, "Innamal bai'u mislur riba." Bahwa jual beli itu sama dengan riba. Kalau riba haram, harusnya jual beli juga haram. Kalau jual beli boleh, harusnya riba boleh. Karena menurut mereka, kalau kita meminjamkan uang satu juta kemudian boleh tapi kembalikan sejuta dua ratus. Itu kan keuntungan. Sama dengan jual beli. Saya jual kepada kamu, kamu berikan saya keuntungan. Kata mereka. Kata Allah tidak sama. Ahallallahu al wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi riba diharamkan. Karena riba adalah alat tukar dengan alat tukar, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, kemudian minta keuntungan, maka tidak boleh. Termasuk pada yang lainnya dari amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil <clears throat> illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Jangan kalian memakan harta sebagian kalian atau sebagian yang lain dengan kebatilan. Illa antakuna tijaratan kecuali kalau dalam bentuk jual beli. Antara minkum atas dasar saling keriduan. Itu syarat jual beli. Tidak ada paksaan, nggak ada tekanan, nggak ada tipu daya, nggak ada keridoan. Ini barang saya, saya punya, kamu butuh. Ya, saya memerlukannya. Tapi saya jual pada kamu. Harganya sekian. Mau saya jual. Kalau nggak ya nggak Tapi harganya turunkan lagi sedikit. Sekian paling akhir. Saya tidak mau jual kurang dari itu. Tapi saya beli. Saya jual barang saya. Dia ridho, yang itu ridho. Yang ini ridho karena dapat barang yang dicari. Yang ini ridho karena mendapatkan keuntungannya yang seimbang dengan harga barang tersebut. <laughs> Maka barakallahu fikum itu mendapatkan keuntungan dari saudaranya tapi dengan keridhoan. Adapun memaksa, meminta, merampok, mencuri atau istilahnya ngetrek berikan pada saya. Itu haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sesama kalian dengan kebatilan. Kecuali dengan perdagangan jual beli yang didasari keriduan. Demikian pula dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ladina amanu idha nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Fas'au ila dhikrillah. wadharul bayi' Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza الصلاة salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka berangkatlah ila dzikrillah. Berangkatlah menuju zikrullah, menuju salat Jumat. Wadharul bai' dan tinggalkan jual beli. Dari sini para ulama menyatakan jual beli setelah adzan Jumat haram. Karena idza nudiya adalah panggilan adzan. Min yaumil Jum'ah pada hari Jumat Allah katakan dengan tegas larangannya wazarul bayi tinggalkan jual beli. Zalikum khairulakum lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Ayat berikutnya Allah katakan faida qudiyatus salah. Kalau sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah fadilah dari Allah. Yani carilah rezeki, maisha. Dengan berdagang, berjual beli, bercocok tanam, dan lain-lainnya. Ayutlubur rizqa. Cari rezeki. Dan yang namanya jual beli tidak mesti menjual barang. Bisa menjual tenaga. Yang namanya bekerja. Dia sehari bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian digaji. Apakah pekanan atau e, bulanan. Maka itu juga sesungguhnya termasuk jual beli. Tapi menjual jasa. Maka silahkan kata Allah setelah Sholat. Adapun setelah adzan Jumat, ada istilah para ulama apakah adzan pertama atau adzan kedua? Karena adzan setelah zaman Utsman dua kali. Ya. Sebagian mereka menyatakan yang haram adalah adzan kedua. Adapun adzan pertama makruh tidak sampai haram. Ala aqwal minal ulama. Tetapi ala kulli hal yang dimaksud dengan adzan Jumat adalah panggilan untuk salat Jumat. Maka saat itu zarul bay'. Adapun idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Adapun setelah ditunaikan salat silahkan bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Kata Syekh, ay utlubur rizq. Silahkan cari rizki. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan selalulah kalian mengingat Allah dengan banyak agar kalian mendapatkan falah. Wa qala fil masajid. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Disucikan nama Allah di dalamnya, di dalam masjid-masjid. Bil ghudwi wal asal, di pagi dan sore. Rijalun. Di sana ada orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan jual beli dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jual beli tidak haram, tetapi jangan sampai kalian melupakan zikrullah karena jual beli. Jangan sampai kalian merupakan zikrullah karena urusan dagang. Termasuk zikrullah adalah sholat berjamaah di masjid. Termasuk zikrullah adalah mengingat nama Allah. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari sunnah ila akhirih. Maka jangan dilupakan. Bahwa ini perkara yang lebih penting dari perkara tijarah. Maka Allah puji mereka-mereka yang meramaikan masjid. Yaitu rijalun la tulhihim amwaluhum la tulhihim tidak membuat lalai mereka tijaratun wala bay'un an dzikrillah tidak terlalaikan dengan jual beli dari zikir pada Allah la tulhihim dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yaqul la yabi'un Allah tidak berkata jangan jual beli au wala yutajirun. Jangan berjual beli, jangan berdagang. Tidak. Allah tidak berkata begitu. Allah berkata tidak terlalaikan dengan jual beli. Artinya walaupun dia jual beli, walaupun dia berdagang, walaupun dia punya bisnis, tetapi tidak terlalaikan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yahduruna ilal masajid. Bahkan mereka tetap hadir ke masjid-masjid. Bahkan pembelinya, antri depan tokonya. Dia berkata, maaf, saya mau ke masjid dulu. Tutup tokonya ke masjid. Pulang dari masjid, buka kembali tokonya. Masya Allah. Ternyata pembeli menunggu di luar. Barakallahu fikum. Artinya, tetap rizki akan datang. Bahkan lebih barakah. Yusalluna ma'al jama'ah Thumma yansarifuna ila bay'ihim wa syara'ihim. Aw syara'ihim, bay'ihim wa syara'ihim. Yani salat berjamaah di masjid, kemudian kembali berdagang, melakukan jual beli kembali. Bahkan ketika engkau tutup tokomu dalam keadaan pedagangnya, ah, dalam keadaan pembelinya banyak, itu justru kamu mendapatkan dua pahala pahala sholat berjamaah di masjid mengalahkan jual belinya. Dan yang kedua, engkau mengajarkan pada pembeli-pembeli tadi mencontohkan dengan contoh yang baik. Bisa jadi pembelinya akan berkata, "Oh ya, saya juga mau ke masjid." Akan ikut bersama kalian ke masjid. Pulang dari masjid baru dilayani mereka. Ini barakallahu fiikum mendapatkan dua sisi. Sisi pertama ibadahnya kepada Allah, sisi kedua dakwah bil hal dakwah dengan tingkah laku, dengan amal. Wal bai' wasyira min atyabil makasib. Jual beli itu termasuk sebaik-baik cara untuk mencari rezeki. Makasib mencari keuntungan yang halal. Tetapi syaratnya idza salima min al-ghishi wa min al-khadi'ah selama jual belinya bersih, selamat dari al-ghish. Man ghashana falaysa minna kata Nabi. Rasulullah SAW pernah melewati pedagang-pedagang di pasar. Tiba-tiba mendekati pedagang gandum atau terigu. Ya. Dan mereka menjualnya satu takar satu takar sudah ditakarin semua tinggal bawa setelah masukkan tangannya ke gandum tadi, ternyata di bawahnya basah. Dan mereka nggak mau pembelinya kalau gandum itu basah. Mahada, apa ini wahai penjual? Kata penjualnya asabahus sama. Asabahus sama maksudnya terkena hujan. Dia kena hujan ya Allah. Kenapa tidak taruh di atas? Biar mereka tahu kalau ini bawahnya basah. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Yani seorang yang ingin menjual barangnya, hendaklah dia menyebutkan apa adanya. Ini terigu harganya sekian, tapi maaf ini yang bawahnya agak basah kemarin kena hujan. Demikian. Tidak boleh menutup-nutupinya. Agar tetap dijual dengan harga yang bagus Ternyata barangnya cacat. Ini barakallahu fikum. Dikatakan oleh Nabi man ghasyana falaysa minna dan kalimat falaysa minna menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang haram bahkan termasuk dosa yang besar. Diancam dengan kalimat bukan golongan kami. Dan sejenis dengan ghish adalah khadi'ah, tipu daya. Menipunya. Mengatakan barang asli padahal palsu misalnya Salama min bai'il mawad al-muharramah. Yang kedua syaratnya selamat dari menjual barang yang dilarang. Jujur asli, tidak ada campurannya, murni. Ya jujur sih jujur, tapi apa yang kamu jual? Khomer, ya haram. Berarti salahnya di mana? Bukan masalah jujur atau tidak jujur. Yang dijualnya adalah haram. Berarti tidak boleh ada mawad al-muharramah. Barang-barang haram. Enggak boleh menjual khamr. enggak boleh menjual daging babi. enggak boleh menjual segala macam yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amulil haram war riba. Bersih pula dari muamalah yang haram. Tata cara jual beli yang haram seperti riba. Riba seperti atau bentuknya, tapi sungguhnya itu bukan jual beli. Walaupun bentuknya mirip dengan jual beli. Mengapa itu ta'amul yang haram, muamalah yang diharamkan. Contoh ketika orang mau minjam uang kemudian dikatakan boleh nanti bayarnya kamu lebihi. Utang satu juta bayarnya satu juta setengah Wah itu riba haram. Baik kalau begitu gini saja. Saya jual kepadamu jam ini dengan harga satu juta setengah tahun depan. Nanti saya akan beli jam itu juga satu juta kontan. Kamu keluar bawa uang kontan. Jadi ini jual beli. Paham? Dia akan katakan ini barang saya. Saya jual pada kamu satu juta setengah tahun depan. Orang itu berkata, saya terima barang ini satu juta setengah tahun depan saya bayar. Baik, sekarang saya beli barang ini satu juta kontan. Nih, ambil uang satu juta. Dia keluar tidak membawa barang. Hanya membawa uang satu juta. Tapi berapa hutangnya? Satu juta setengah. Itu namanya permainan. Itu disebut dalam fikih dengan hilah. Yang jamaknya hiyal naudzubillah hiyal adalah perbuatan busuk haram adalah merekayasa agama barakallahu fikum sehingga Nabi melarang dalam sekian hadis nah Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'ah melarang dua jual beli dalam satu akad nggak boleh ternyata Syekh bin Bas menyatakan dua jual beli atau dua harga dalam satu majlis adalah tadi yang disebut dengan bay'ul ainah. Bay'ul ainah haram. Karena itu sungguhnya mengakali riba, hanya ingin pinjam uang tapi bayarnya ditambah sehingga dengan cara jual beli seperti itu, maka itu muamalah yang diharamkan. Maka syaratnya pertama tadi tidak ada ghish dan khadi'ah. Kedua, barang yang dijualnya bukan barang haram. Ketiga, caranya bukan cara yang dilarang. Bayul ainah caranya dilarang. Faidah salim al bay' wa shira' min al mufsidat fa innahuma min atyabil makasib. Kalau keduanya sudah salima min al ghish, keduanya sudah salima min bai'il mawadil muharrama, keduanya sudah salima min al haram riba, maka al-bay wa syira, maka jual beli tadi min bil makasib sebaik-baik cara mencari maisha mencari keuntungan selamat dari mufsidat karena yang semua tadi yang disebut 1 2 3 adalah mufsidat al-bay' perusak-perusak jual beli wa idza bi'a fi aswaqil muslimin kalau jual belinya di pasar-pasar kaum muslimin. Yani ma yajli fi aswaqil muslimina fala tas'al anhu. Kalau dijualnya di pasar-pasar kaum muslimin, maka gak perlu tanya. Mengapa? Li'anna al-asla al-ibahah. Karena hukum asalnya boleh. Illa idza alimta annahu muharram, kecuali kalau engkau tahu bahwa itu haram. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari mereka-mereka yang selalu mempertanyakan dan selalu membuat teskik. Jangan-jangan ayamnya tiren mati kemarin. Jangan-jangan ini adalah dicampur daging sapi dengan daging anu yang haram. Katanya mirip seratnya. Jangan-jangan, jangan-jangan ila akhirih. Ada tashkik, bunun. Dan sudah pernah kita katakan bahwa perkara yang asal tidak bisa kalah dengan sesuatu yang syak. Tidak bisa kalah dengan sesuatu yang meragukan. Al-yaqin la yazur bisyak. Maka kalau ada keraguan-keraguan-keraguan, kita katakan saya membeli pada kaum muslimin. Selesai kecuali kalau ada bukti dan meyakinkan baru haram. Barakallahu fikum. Al asl halal. Fala tas'al anhu, maka jangan tanya tentangnya karena pasarnya pasar kaum muslimin. Li'annal asla al ibahah, karena hukum asalnya adalah boleh illa idza alimta annahu muharram, kecuali kalau kau tahu bahwa itu haram. Kue-kue juga, makanan-makanan juga, masakan-masakan juga. Sama, sering ada teski. Kalau nggak salah dicampuri ini, dicampuri itu. Ada sedikit ininya, ada sedikit itunya. Membuat kaum muslimin gelisah. Sampai kemudian yang ekstrim berkata, kalau begitu haram. Kita belanja di pasar, makanan. Harus membuat sendiri. Ini menjadi hukum baru. Muhdad. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah bid'ah, siapa bilang? Haram kita berjual beli di pasar-pasar atau membeli di pasar-pasar. Wajib begini, wajib begitu ila akhirnya. Gulu. Kalau kehati-hatian baina wa baina rabbak. Kalau urusan ikhtiyat antara kamu dengan Allah. Kalau saya, saya akan potong sendiri. Bagus. Itu kehati-hatianmu, namanya wara. Tetapi jangan haramkan kaum muslimin dan jangan wajibkan mereka untuk melakukan seperti kamu. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau di pasar-pasar yang bukan pasar kaum muslimin. Atau di negeri bukan negeri muslimin. Di daerah bukan daerah muslimin. Maka perlu tanya, maaf, ini daging apa? Halal atau tidak halal? Kalau dagingnya halal, sembelihan ahlul kitab halal. Tetapi kalau dagingnya haram ya halas. Siapapun yang menyembelih tetap haram. Ala hukmil kitabi was sunnah. Dan juga harus sesuai dengan hukum dari kitab was sunnah. Bi an tatawaffar syurutul bay' al ma'rufah. Dengan terwujudnya syarat-syarat jual beli yang sudah dikenal. Yang sudah sama-sama diketahui oleh kaum muslimin Wa idza tawaffarat syurutul bai'i as-sab'ah al-ma'rufah fal bai'u sahih. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat jual beli yang tujuh yang ma'rufah inda tullabil ilm fal bai'u sahih maka jual belinya sahih wa may yuba'u fa innahu halal maka apa yang dijualnya maka itu halal dan al asal anna aswakul muslimin qa'imah ala dhalik. Dan hukum asalnya, jual beli di pasar-pasar kaum muslimin tegak di atas ini. Barakallahu fikum. Apa itu sab'ah yang katanya ma'rufah? Disebutkan dalam footnote-nya kalau cetakannya sama dengan kita. Hiya ridha wal rusht wa kunul mabi' malan mubahan mubahal manfa'ah wa kunul mabi' milkan lil bai' أو مأذونا له فيه ووقت العقد من مالكه أو شارعه القدرة على تسليمه معرفة الثمن والمثمن أن يكون منجزا لا معلقا pertama الرضا dengan dalil antaradin tijaratin ila antakuna tijaratan nah Antara antaradin minhuma. Kecuali dengan perdagangan yang taradin. Ar-rusdu orangnya orang yang sudah mengerti alias akil atau mumayiz berakal sehat bukan orang majnun bukan anak kecil anak kecil anak yatim kaya raya umumnya saya beli aja ya saya tukar dengan permen ya ya ya anak kecil nggak sah itu. Enam, wa qaulul mabi malan mubahal manfaah. Yang kedua, yang dijualnya dalam keadaan dia harta yang manfaatnya halal. Satu, dua, tiga ya. Yang keempat, al-mabi milkan lil ba'i bahwa yang dijual oleh penjual adalah milik penjual. Tidak sah jual beli kalau dia menjual milik orang lain. Yang sekarang banyak terjadi. Browsing di internet, trik ketemu barang, ah berapa? Oh cuma sekian. Padahal ini laku di pasaran sekian. Mau beli? Saya punya barang, ini dusta. Saya punya barang, ini ini ini speknya begini begini begini. Harganya seribu, padahal dia sudah tahu. Di sana harganya cuma separohnya atau kurang dari itu. Kamu punya, punya. Bayar, dia pesan ke sana. Ada kadzab. Dia tidak punya barang. Bahkan yang uniknya lagi, dia tidak pernah memegang barangnya. Pesan kirim ke sana. Ini khonibdina azza menjual apa yang bukan miliknya. Dia jalan-jalan lihat rumah dijual. Ada nomor teleponnya. Dia telepon. Harganya berapa? Paling akhir berapa? Ila akhirnya. Dia jual. Siapa mau beli rumah? Siapa mau beli rumah? Kurang lebih begitulah. Mungkin lewat tulisan, lewat internet. Bukan punya dia. Harganya dari dia. Seenaknya dia. Kalau mana dapat, nih Bayarkan, kasihkan ke dia. Ini barakallahu fikum menyelisihi syariat. Karena syarat jual beli yang keempat adalah kaunul mabi milkan lil ba'i. Atau kalaupun bukan miliknya, paling tidak diizinkan oleh pemiliknya. Ma'dunan lahu. Contohnya, yang disuruh, tolong jualkan rumah saya. Dari saya sekian ratus juta. Kalau engkau mau jual lebih dari itu, untungnya buatmu. Itu silakan. Barakallahu fikum. Ma'dunan lahu. Atau seperti sales yang menawarkan barang-barang bukan miliknya. Milik bosnya. Itu juga boleh. Tetapi ma'dunan lahu waqtal aqdi min malikihi. Izinnya itu di waktu akad dari pemiliknya. Barakallahu fiikum. Jangan izinnya nanti selesai baru izin. Saya sudah akad saya gini gini gini. Gimana? Saya terlambat. Kamu sudah akad sama dia? Yang berikutnya al-qudrah ala taslimihi. Mampu untuk menyerahkan barang itu kepada pembelinya. Saya jual ikan. Berapa? Berapa ton kamu mau? Saya jual. Mana? Ambil di laut. Tidak bisa. Kamu yang ambil, kemudian, nih saya punya ikan satu ton. Baru dijual. Taib, mirip dengan itu tapi boleh. Mau berapa ton ada di kolam saya? Dia punya kudro, Ini kolam kolam saya. Dan saya bisa kuras, bisa ambil semuanya. Berarti apa syaratnya? Al-qudrah ala taslimihi. Kemampuan untuk menyerahkan barang yang dibeli. <clears throat> Ma'rifatu saman wal musman. Harus jelas harganya dan barangnya. Kalau tidak jelas harganya, jadi riba. Kalau tidak jelas barangnya, jadi judi. Contoh tidak jelas harga. Saya mau beli barang kamu berapa harganya? Tergantung. Kalau kamu bayarnya eh, sekarang sekian, kalau mundur tambah sekian, kalau mundur sebulan tambah sekian, kalau mundur tambah harganya nggak jelas. Ya. Maka itu riba, nggak boleh. Ya. Baik. Kalau barangnya yang tidak jelas, Pokoknya kamu bayar satu juta. Silahkan kamu lempar gelang-gelang itu ke sini. Barangnya yang mana? Silahkan. Mana yang dapat, ambil. Ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Yang paling dekat dan paling gampang selalu yang murah-murah. Yang mahal-mahal susah. Mau ngarah yang harganya 10 juta, jatuhnya pada yang 10 ribu. Ada judi. Barang yang nggak jelas, Pokoknya kamu bayar satu juta, dapatnya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nggak jelas, untung-untungan. Namanya bayul munabadah. Bayul munabadah itu membeli sesuatu dengan melempar. Saya beli sesuai lemparan saya, sekian. Begitu dilempar, dapatnya sesuatu yang dia tidak inginkan atau sesuatu yang lebih murah atau sesuatu yang lebih jelek. Itu haram. Saya nggak boleh. Berarti harus jelas harganya, harus jelas pula barangnya. Barangnya jelas, harganya jelas. An yakuna munjizan la mu'allaqan. Harus diselesaikan dan tidak boleh dalam keadaan bergantung pada sesuatu yang tidak jelas. Mu'allaq. Saya jual barang saya tapi nggak boleh dipakai. Itu mu'allaq yang membatalkan jual beli. Lalu terus saya beli buat apa? Saya jual mobil saya, tapi dengan syarat mobil saya nggak boleh nggak boleh dipakai. Kalau sudah dijual, ya sudah, lepas. Itu bukan milikmu lagi. Maka jangan ada ta'liq, jangan ada ta'aluk dengan sesuatu. Lepas kepemilikan 100% kepada siapa yang memilikinya. Barakallahu fikum atau akan dibahas secara rinci dalam kitab fikih tentunya. Ini hanya global saja. Yang penting kita tahu sebagai ahlu sunnah bahwa jual beli itu halal selama syarat-syaratnya lengkap. Dan alhamdulillah syarat-syarat ini walaupun kalau ditanya pedagang-pedagang apa syarat jual beli, mungkin mereka nggak hafal. Tapi kenyataannya mereka sudah melaksanakan itu semua. Yang tidak dimiliki mereka tidak jual umumnya. Ya. Demikian pula barang-barangnya. Apa benar yang asli Pak? Asli, lihat silahkan. Mau dibuka boleh. Itu kejelasan barangnya. Ya. Demikian pula harganya, alhamdulillah berapa sekian. Kalau tawar menawar memang belum ada akad. Setelah ada akad, satu harga. Walaupun menawarkannya mau cicilan ataupun mau kontan. Cicilan sekian, kontan sekian. Ketika beli kalau gitu saya kontan, satu harga. Kalau itu saya pakai depan saya bayarnya satu harga juga. Beda dengan yang baik oleh inah tadi di satu majlis tiba-tiba berubah. Saya jual satu juta setengah tahun depan dan sekarang saya beli satu juta kontan. Itu permainan, hilah al hiyal al muharramah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ada satu lagi syaratnya yaitu masalah zulm dan ghadar akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah.